Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala masih dalam pembahasan siyagul amri. Nah, bentuk-bentuk atau lafat dari uh, <coughs> perintah. Nah, telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu ada uh, 13 uh, jenis atau bentuk-bentuk perintah. Nah, empat diantaranya yang disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala sebagai pokok uh, pembahasan kemudian diikutkan dengan eh, delapan jenis atau bentuk yang lainnya. Nah, kemudian kita tambahkan satu bentuk yang disebutkan oleh ayah eh, Asyikh Sa'ad Asy-Syatiri taala. Nah, sekarang kita sebutkan contoh-contoh yang di disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala selain dari fi'il amr isim fi'il amr demikian pula al-masdarun naib an fi'il amri yang keempat al-mudhari al makun bil lamul amr kemudian kita beliau wa qad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri dan terkadang ya, ada faidah atau diambil faidah talabul fi'l kita bisa memahaminya sebagai talabul fi'l, permintaan untuk melakukan sesuatu min ghairi sigatil amri, tapi bukan dengan menggunakan sigah atau bentuk perintah atau sigatul amr. Empat sebelumnya telah disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Nah, ya. Mithlu sofa bi annahu fardun. Seperti jika perbuatan tersebut ya, disifati dengan hukum fardu au wajibun atau wajib au mandubun atau mandub nah au ta'atun atau ketaatan ketaatan au yumdahu fa'iluhu au yudhamu tarikuhu atau dipuji pelakunya dan tercela atau dicela orang yang meninggalkannya au yatarattabu ala fi'lihi thawabun atau mendapatkan e, mengerjakannya mendapatkan ganjaran alias pahala au ala tarkihi iqabun atau meninggalkannya mendapatkan azab. Ada delapan perkara. Nah, yang pertama di sifat disifati perbuatan atau pekerjaan tersebut disifati dengan fardun. Ya, kewajiban seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman faridatun atau faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu adalah faridah, kewajiban dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu nah ke Yaman waktu itu di antara isi wasiat beliau nah a'limhum annallaha atau sebelumnya fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa Nah, ini sebelumnya Nabi perintahkan atau wasiatkan kepada Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Innaka sata'ti qauman min ahli kitab falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihi asyhadatu an la ilaha illallah wa anna eh, wa anna Muhammadar Rasulullah." Nah, wa tuqim eh, asyhadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, fa inhum fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah anna Allah aftarda alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Pertama kali yang kau ajak mereka, ini dakwah pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah dakwah mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersyahadat masuk Islam. Nah, kalau sudah mereka eh, apa namanya? mentaati engkau dalam hal tersebut, fa'limhum, maka ajarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka khamsa salawatin. Nah, jadi secara otomatis apa? Kita bisa memahami bahwasanya as-salawat ya, salat lima waktu itu makmurun biha, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari mana kita tahu diperintahkan? Padahal tidak ada e, kata kerja perintah di situ. Kita pahami dari apa? Li'annaha wusifat bi'annahu bi'annaha fardun. Karena kata kerja ini iftarodoh eh, iftarada itu di uh, apa salat ini disifati dengan eh, kata fardun iftaradha alaihim khamsa salawatin Allah iftaradha alaihim khamsa salawatin Allah Subhanahu wa taala wajibkan mereka salat lima lima waktu nah Masya Allah taala Dibikin pula ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kalau perbuatan itu disifati eh, dengan wajib disifati dengan wajib seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam guslul, eh, jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap muhtalim. Nah, berarti kita bisa memahami bahwasanya mandi Jumat itu adalah perkara yang diperintahkan, perkara yang yang diperintahkan. Nah, masya Allah taala. Berikutnya au mandubun kata beliau atau disifati dengan mandub. Ya mandub ini telah kita jelaskan pada pembahasan yang telah berlalu dalam pembahasan al-ahkam at-taklifiyah. Ya. Masya Allah Ta'ala. Ya. Sesuatu yang mandub, ya, kalau dikerjakan e, mendapatkan pahala dan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, definisinya kemarin telah kita sebutkan. <coughs> ma amara bihi syari' talaban eh, ghaira jazimin. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan. Berarti ada tolak, ada e, perintah untuk untuk melaksanakannya. Nah, masya Allah taala. Contohnya, ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan, Surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asyhidu wa asyhidu idza tabayatum." Wa asyhidu idza tabayatum. Hendaknya kalian mengambil saksi kalau kalian bertransaksi, berjual beli. Jadi ada perintah untuk mengambil saksi. Ya, harus ada saksi yang menyaksikannya. Nah, baik. Ashhidu ini kata kerja perintah fil amr. Nah, harusnya ya kalau kita pemahami nanti akan datang setelah ini pembahasan tentang konsekuensi dari perintah. Ya. Jadi dari ayat ini washhidu idza tabayatum Allah perintahkan kita ambillah saksi ketika kalian berjual beli. Maka asalnya dia wajib ya, asalnya hukum asalnya wajib. Akan tetapi datang dalil dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau dari perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Khuzaimah ibnu Thabit radhiyallahu taala anhu ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ba'a walam walam yushhid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membeli atau melakukan jual beli tapi beliau tidak mengambil mengambil saksi. Nah, masya Allah taala. Oleh karena itu perintah di sini yang tadi asalnya wajib itu dipalingkan kepada makna sunnah ya makna sunnah tapi tidak, tidak juga kita katakan kalau begitu nggak diperintahkan ya diperintahkan tapi perintahnya perintah yang gairu gairu jazim perintah yang tidak harus di, dikerjakan nah sebagaimana dalam pembahasan atau definisi an-nadab atau mandub pada uh, pembahasan al-ahkam at-taklifiyah nah berikutnya kata beliau auto autoah kalau perbuatan itu disifati dengan toah ketaatan nah ya kalau dikatakan ta'atun lillahi wa rasulihi atau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Maka sesuatu yang ma'ruf itu dianggap sebagai ketaatan. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, Kullu ma'rufin sodakoh. Kullu ma'rufin sodakoh. Nah. Masya Allah Ta'ala. Di sini kita berikan contoh sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada rasulnya dan ulil amri di antara di antara kalian. Nah, baik. Perhatikan perintah untuk taat kepada Allah dan rasulnya Allah wa atiur rasul. Ini uh, perintah yang mutlak. Ya, perintah yang mutlak tidak boleh ditawar. Ya, karena Allah dan Rasulnya tidak mungkin memerintahkan kepada perkara maksiat. Ketika Allah perintahkan kita untuk taat kepada ulil amri, ulil amri di sini ulama dan penguasa. Nah, Allah hanya menyebutkan wa ulil amri minkum dan ulil amri di antara kalian. Allah tidak sebutkan lagi kata kerja perintahnya. Nah, tapi bisa dipahami itu adalah amr perintah karena dikaitkan dengan Eh, kata sebelumnya. Nah, akan tetapi perintah di sini itu ditakyid, ya, diikat maknanya dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya ketaatan kepada ulatul umur takunu fil ma'ruf itu hanya pada perbuatan yang ma'ruf saja. Nah, makanya Nabi SAW bersabda, "Inna ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Kalau mereka perintahkan kepada perkara maksiat, maka eh, la sama'a wa tidak ada eh, ketaatan dan tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh taat kepada penguasa yang memerintahkan atau ulama yang memerintahkan kepada perbuatan yang ghairu ma'ruf. Nah, Masya Allah taala karena yang namanya penguasa atau ulama ulil amri ya bisa saja mereka memerintahkan perkara yang ghairu ma'ruf karena mereka manusia biasa ya beda beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi manusia ya beliau beliau manusia biasa tapi beliau e, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Maka beliau tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya dalam urusan agama dan beliau tidak mungkin atau mustahil memerintahkan kepada perkara yang ghairu ma'ruf. Nah, berikutnya kata beliau auyum dahu fa'iluhu atau pelakunya di, dipuji. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah" dan seterusnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang menginfakkan hartanya di di jalan Allah. Nah, berarti secara tidak langsung kita bisa memahami hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Berikutnya, au mutarikuhu atau orang yang meninggalkan perbuatan tersebut tercelah. Ya. Kalau dia meninggalkan sesuatu Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, fa idza dhamma fa idza dhamma tarikuhu atau fa idza dhamma tariku hadzal fi'li dalla ala anna annahu ma'murun bihi. Kalau kita mendapatkan pelaku perbuatan ini eh, atau orang yang meninggalkan perbuatan ini dicela bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut diperintahkan. Nah, perbuatan tersebut di, diperintahkan. Jadi kalau ada teks ayat atau hadits Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya uh, orang yang meninggalkan sebuah perbuatan tersebut tercela, maka menunjukkan kepada kita perbuatan itu adalah perbuatan yang di, diperintahkan. Nah, diperintahkan di sini ya, imma wajib atau bisa jadi bermakna istihbab. Bisa jadi bermakna istihbab. Nah, Masya Allah. Au yatarattabu ala fi'lihi thawabun, kata beliau. Atau ya, mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Ya, ini juga kalau ada e, penyebutan tentang pahala berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diperintahkan. Nah, karena ada penyebutan pahala bagi orang yang yang mengerjakannya. Nah, dan yang terakhir kata beliau rahimahullah taala awa ala tarukihi iqabun atau orang yang meninggalkannya mendapatkan ikop ancaman dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala, mendapatkan adab atau iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. <coughs> Bentuk-bentuk amr ya. Selain atau bentuk-bentuk amr yang tidak ada padanya lafat amr, ya, lafat perintah. Tapi bisa dipahami itu adalah perkara yang di, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh rasulnya. Nah, imma ala sabil jazam atau kairu jazmin. Bisa jadi dalam bentuk keharusan atau juga dalam bentuk tidak harus. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berikutnya, kata pengarang rahimahullah Ta'ala, Ma taqtadihi sigatul amri. Nah, ma taqtadihi sigatul amri konsekuensi dari bentuk perintah. Konsekuensi dari bentuk perintah. Nah, apa konsekuensinya yang ditunjukkan dari eh, lafat perintah itu apa apa makna dari perintah tersebut? Nah, apa konsekuensinya? Kata beliau sigatul amri indal itlaqi indal itlaqi taqtadi wujub taqtadi wujubal ma'muri bihi. Nah, bentuk perintah secara mutlak Ya, kalau ada perintah secara mutlak, ya maka itu memberi konsekuensi wajibnya sesuatu yang diperintahkan tersebut. Ya. Masya Allah Ta'ala. Wal, mubadar, wal mubadarata bi fi'lihi fauran. Ya, demikian pula berkonsekuensi ya, untuk segera dalam melakukannya secara langsung. Ya. Jadi kalau ada perintah mutlak, ya, kita bisa memahami perintah tersebut wajib dan harus segera apa? Harus segera di, dikerjakan. Nah, faminal adillati ala annaha taqtadil wujubah. Qauluhu ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusib an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Surah An-Nur ayat 64. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu hukum asalnya adalah wajib ya secara perintah itu jika dimutlakkan, maka hukum asalnya wajib dikerjakan adalah firman Allah dalam surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya orang-orang yang menyalahi atau menyelisihi perintahnya, yakni perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya mereka itu takut akan ditimpa fitnah aw yusibahum adzabun alim atau mereka akan ditimpa adab yang yang sangat pedih. Nah, wajhud dilalati Sisi pendalilannya kata beliau, <coughs> "Anna Allah hadzara al-mukhalifina an amri rasul an amri rasuli sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnah." Sisi pendalilannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Allah warning orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan tertimpa fitnah yaitu kesesatan ya atau kesyirikan au yusibahum والتحذير بمثل ذلك au yusibahum عذاب alim atau mereka akan tertimpa dengan adab yang sangat pedih. Nah, bimithli dalika la yakunu illa ala tarki wajibin. Maka uh, ancaman yang seperti ini kata beliau rahimahullah taala itu tidak mungkin terjadi ya melainkan kalau meninggalkan sebuah kewajiban. Ya. Tidak mungkin terjadi melainkan dengan meninggalkan kewajiban. Ya. Fadalla ala anna amrul rasuli sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqah yaqtadi wujuba fi'lil ma'muri. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak ya kalau di, di, di, dimutlakkan umum seperti itu maka ini menunjukkan wajibnya perbuatan yang diperintahkan tersebut nah masyaAllah taala Wa minal adillati ala annahu lil fauri qauluhu ta'ala. Dan diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu lil faur harus segera di, dikerjakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Bersegeralah kalian dalam dalam melakukan kebaikan. Nah, dalam melakukan kebaikan. Masya Allah Ta'ala. Baik. Sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Nah, masih lanjutan dari konsekuensi dari sigoh atau bentuk atau lafat perintah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini.